Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa setia TV One Titian kolbu yang dirahmati Dimuliakan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya anda dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat Dan dalam selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Dan pemirsa Alhamdulillah saya sudah berada di tengah-tengah masjid Di Masjid Baitu Salam ya Bu ya Beserta para jemaahnya Assalamualaikum ibu-ibu <laughs> Sehat semua? Alhamdulillah. Tadi saya sudah bilang di Masjid Baitul Salam. Berarti pengajiannya namanya Bu? Baitul Majelis Salim Baitul Salam. Anggotanya udah banyak ya Bu ya? Alhamdulillah. Sudah lama juga berdiri ya Bu ya Majelis Salimnya. Alhamdulillah. Amin. Dan pemirsa, insya Allah sama satu jam ke depan kita akan membahas mengenai sholat. Sholat kita sebagai seorang umat muslim harus mengerjakan Bu ya, yang wajib, yang sunnah. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah sholat kita sudah sempurna atau apakah sholat kita sudah diterima oleh Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk kita sendiri juga, apakah sholat kita ini benar-benar sudah benar atau enggak sih bacaannya, gerakannya, seperti apa? Nah, nanti kita akan bahas bersama dengan Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum Ustadz. <laughs> Sehat Ustadz. Alhamdulillah Gaya bener Ustaznya Ibu ya, ya? <laughs> Kompak sama Mbak Ibu-Ibu warna biru <laughs> Gaduh-gaduh kacang tanah Emang kerja juga kemana Curang nih ustadznya udah telepon dulu sama ibu-ibu oh, Pakai baju apa nih bu eh, Pokoknya walaupun warnanya beda Pagi-pagi minum jamu jamu jauh nih dari Surabaya. Ya insya Allah apa namanya buat pemirsa yang mau tambah ilmu, ayo jangan bosan dengerin tausiah. Baik, nah Ustaz tadi di mukadimah di awal saya sudah uh, bicara mengenai sholat kalau dibilang makanan kita ini sehari-hari sholat. <laughs> Ya tapi menjadi pertanyaan ya Ustadz ya benar nggak sih sholat kita ini sudah benar-benar sholat, sudah menegakkan sholat, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ada yang selalu sholat tapi ya itu tadi suka ngegosip. <laughs> Ada yang katanya suka sholat tapi ya itu sama suami manyun. <laughs> Ada yang katanya sholat tapi sama istri maaf masih pelit. Enggak nggak jenguk Ustadz, Ustadz mah baik ya silakan Ustaz. Nah memang bicara sholat sesuatu yang sangat amat urgent apa sebab? Karena keterangan hadis yang sohe mungkin jamaah pengajian Baitul Salam sering dengar dari guru-guru yang lain. Tapi insya Allah tidak mengurangi, bukan bermaksud untuk menggurui, tapi berpijak kepada kata-kata orang bijak. Mudah-mudahan bicara ilmu, sesuatu yang diulang-ulang biar tambah manis, sesuatu udah jelas, diperjelas lagi biar tambah mantap kejelasannya Di mana hadis Nabi menyebutkan awalu ma yuhasabu bihil abdu as sholat yang pertama kali diperhitungkan yang pertama kali kelak dikerostek dari amal ibadah setiap hamba bukan so, pahala hajinya bukan puasanya bukan sedekahnya bukan bangun malamnya tapi yang pertama kali adalah sholat lima waktunya nah makanya Al-Quran dalam ya perintah untuk mendirikan sholat Quran 30 juz 114 surah 6660 sekian ayat selalu redaksi Al-Quran ketika kita diperintahkan untuk sholat redaksi nggak pernah berubah-ubah akimis sholat Jadilah kamu orang-orang yang mendirikan sholat Jangan menjadi orang yang tukang sholat Karena beda Kalau tukang, ya namanya tukang ya rajin apa enggak bu? Ya saya duluin dah anak jin minum hangat pasti rajin banget tuh tukang tapi dianjurkan dalam Al-Quran dirikan sholat nah pada kesempatan yang baik di pagi hari ini saya akan teringat lagi nih nasihat dari Nabi Allah tadi bacanya udah mancing-mancing saya jadi penasaran apa kata Rasulullah dalam hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu an dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mohon maaf bukan ini memang kata-katanya semua ini ada agak pedas tapi sangat urgent banget Salat kita setiap hari lima waktu nggak pernah kurang ya waktu Asharatuna tunafarin Ada sepuluh kelompok manusia kata Nabi. Lan yakbalallahu ta'ala salatahum. Dari kalimat bahasa Arabnya aja nih udah menggunakan redaksi lan Kata Ibnu Malik, pengarang kitab Alfiah, kalau kalimat udah pakai lan, maknanya lil goya, yang artinya membangetkan. Kalau dalam kita bermuamalah, orang Sunda punya bahasa moal. Ayah Sunda tadi dia. Teser. <laughs> Tetes sudah ya? Alhamdulillah. Ya, lain kalau mual dengan mual. Ya, kenapa nggak ngaji? Lagi mual, sakit perut namanya. Tapi kenapa abdi mah urang mah mual? Enggak bakalan. Jawab punya bahasa moh. Tahu Iya. Nah singkatnya, 10 kelompok manusia kata kanjeng Nabi, ya Allah enggak bakalan, tidak akan mungkin Allah menerima sholat mereka. Kita akan pecah satu-satu Ustaz kita ya, bahan nih. Karena ini urgent banget tadi yang kata Ustaz ya. Satu apa apa itu? Yang pertama Nabi mengingatkan buat kita, tentunya pemirsa tipuan yang ada di rumah, ya tolong apa ada mohon maaf di sini yang pertama Nabi menyebutkan rojulun sholat wahidan bi ghairi qiraatin ya kepiting dalam kerang kerangnya di atas batu pasang kuping biar terang Ustaz mau nyebutin atu-atu <laughs> ya. nah, jadi yang pertama kata kanjeng Nabi ada 10 nih kalau bicara ngaji 10 berat kalau tapi dengerin lagu 10 ringan gitu kan yang pertama katakan yang Nabi rojulun seseorang sholat yang orang dia mendirikan sholat wahidan sorangan sendirian bighairi kiroatin tanpa membaca surah fatihah atau dia membaca surah fatihah tapi lafat-lafatnya nggak benar nih kelompok yang pertama jadi mikir nih Ustaz ya selama ini Al-Fatihahnya kayaknya cuma lima detik. Ya. Makanya perlunya belajar dan belajar begini hadirin rahimah. Ya, ya, ya, ya, ya karena Fatihah merupakan nggak ditolerir lagi udah. Ya, Min ya. arkanis sholat termasuk bagian daripada rukun sholat. arrobiyah yang keempat adalah suratul Fatihah, membaca surah Fatihah. Yang nggak baca surah Fatihah nggak diterima, bukan nggak sah, nggak diterima. Atau membaca surah Fatihah tapi lafadznya nggak benar بسم الله الرحمن الرحيم dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang dirubah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha merduto mananya berubah udah iya غير المغضوب عليهم ولا dhalin bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat ini yang benar dijawab sama makmum amin kabulkanlah ya Allah eh istajib doa ana kabulkan permohonan kami ternyata cuma vokalnya aja vokal oh, tapi hurufnya huruf dal mana waladolin bukan anak laki-laki yang banyak makmum nggak ngerti jawab amin tuh ini yang Baru pertama. satu. Satu Pak Caca. Al-Fatihah. Ya. Bu, usia Ibu paling berapa tahun di sini Ibu? Ada usia sudah 60? Ya. Ada. Ada. Perisa Bu. Ya 50 tahun kali Ustaz ya 50 tahun uh, Fatihahnya kita udah benar apa enggak tuh ya Subhanallah Saya 31 Yang 21 tahun udah benar belum ya Masya Allah Saya belajar lagi ngaji itu dulu santri Iya makhraj robot aja tuh diolah tiga bulan ya Allah. baru lulus gitu. karena memang secara objektif tapi menyebutkan anda afsul kalam di kalam hmm, hmm, tadi kan dopo kalian, oh tapi dal jadi anak laki-laki kalau bo beda iya. contoh ibu ucap, dodoli dodoli pet <laughs> bu dengar bu iya iya iya ya. dengan huruf pop bo bo <laughs> pet beda nggak kedengarannya ya bu beda Masya Allah. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, nanti kita akan bahas ya. Gimana? Langsung. Nah, kita oh, akan beri gitu. dulu Ustaz. Kita Baik. akan beri kesempatan dulu ada yang mau lewat ini ya Ustaz ya. Jangan kemana-mana pemirsa, Titi yang kau akan kembali dengan tema sholat di hari ini. Tetap bersama kami. Insya Allah. jikalau kita insya Allah benar melakukan lapas dalam uh, sholat, niat dalam sholat, doa dalam sholat dan gerakan sholat, insya Allah sholat, sholat kita sudah mendekati sempurna ya Ustadz ya. Tapi kita kan inginnya dalam setiap ibadah itu selalu tidak merasa puas karena selalu ingin belajar lagi, belajar lagi dan menyempurnakan ya Ustadz ya. Karena itu kita tepatnya sangat menarik di pagi hari ini supaya juga untuk bisa menambah kecintaan kita kepada Allah dengan kita sholat ya Ustadz ya. Ya, kalau tadi di awal adalah Al-Fatihah. Ya. Yang kedua apa Ustadz? Nabi menegaskan lewat bahasanya alias dalam sabdanya rojulun la yu'addiz zakatah. Seseorang yang rajin sholat tapi ogah bayar zakat. Nih kelompok yang kedua yang kata kanjeng Nabi Allah gak akan menerima sholat mereka Makanya kalau kita lihat di dalam Quran Selalu perintah sholat diarangkaikan Dimajemukkan dengan perintah zakat akimu sholat wa atuz zakat Dalam artian dirikan sholat Harta yang kita punya ketika sampai haul dari saatnya Wajib kita keluarkan zakatnya Jadi gak benar orang yang sholat yang gak keluar zakat Juga sia-sia orang yang zakat yang gak mau sholat Itu yang kedua jadi ya, harus seimbang. Ya. Antara zakat dan sholat ya Ustaz ya. Jangan hanya zakat aja tapi nggak sholat-sholat. Sia-sia. Sia-sia. Ada yang sholat tapi nggak zakat-zakat. Percuma. Percuma. Jadi ketika sholat kita kerjakan, harta dengan masing-masing kita punya sudah sampai ukuran nisab dan halnya wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Makanya wajar kalau di Khalifan Abu Bakar As-Siddiq sampai diperangi orang-orang yang anggan mengeluarkan zakat. Itu kelompok nomor dua. Yang ketiga Ustaz. Yang kedua, yang ketiga, Ibu mesti kuat dengerin ya Bu ya. Pemirsa TV ada di rumah, tolong tadi saya pesankan ya, kepiting dalam kerang, kerangnya di atas batu. Ayo pasang kuping biar terang, kita mau jelasin satu-satu <laughs> gitu. Nah, yang ketiga, Nabi mengingatkan lagi apa? Yang ketiga rojulun seseorang ya ummu yang mengimami alias menjadi imam kauman terhadap suatu kaum terhadap komunitas-komunitas makmum ya kemudian wa wahum lahu dan makmumnya itu terhadap imamnya karihun mempunyai hati sebel gedek doh dan kawan dongkol ya jadi ya salat makmum ada 20 orang yang 18 ridho yang dua gedek sebel dengkol itu yang dua mendingan berjamaah sia-sia di sini sehatnya Nabi ingin mengajarkan kepada kita biar kita manusia jangan punya hati keki, dengki, iri hati sesama saudara-saudara kita yang notabene masih sama-sama Islam. Itu nomor tiga. Gitu. Karena kita ingin bertemu yang maha suci Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita harus suci dulu harus. ya, Satya. Nah makanya Nabi dengan begitu iya, tegas. Iya, yang ketiga betul. adalah seseorang yang jadi imam sementara kaumnya pada enggak resep, hmm. gedek, sebel, mendingan jangan. Nah imam pun makanya ditunjuk oleh makmum hmm. itu harus betul-betul pilihan makmum. Iya. Saya sedang bertamu di masjid Baitul Salam. Iya. Salah saya, mentang-mentang walaupun bisa baca Fatihah, ujuk-ujuk maju ke depan salah harus pulang harus restu izin kepada yang apa kalau bahasa pikirnya sahibul makan yang mempunyai mm-hmm. daripada tempat ini Iya. Bukan yang punya maksudnya ya sudah rutin. Iya, nah, mengisi di sini ya. Iya. Baik, sebelum melanjutkan yang keempat Ustaz ya, ada ibu-ibu yang mau bertanya dahulu tentang sholat ini. Silakan Ibu dari mana? Ibu? Ya, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya silahkan. Saya nama saya Ibu Bambang. Mm-hmm. Mm -hmm. saya ingin bertanya. Ya. Eh, di Jakarta ini kan macet ya Ustadz kalau kita Ibu maaf agak sedikit keras suaranya iya. mic juga iya. agak di dekat iya. ya iya di Jakarta perjalanan sangat macet apabila kita sudah waktunya maghrib tapi kita masih di jalan belum bisa minggir juga nggak bisa karena kita di tol nyopir sendiri apakah bisa dijamak dengan sholat isya atau bagaimana ya terima kasih uh, uh, ya walaupun ya serupa tapi nggak sama dalam artian tadi kan tiga hal ibu jangan lupa yang tadi sudah saya sebutin ya nah baik saya jawab karena bertanya nah di sini dalam konteks untuk yang namanya jama memang yang pertama itu apabila memenuhi kriteria perjalanan kalau bahasa Nabi marhalatain alias dua marhalah Ukuran kita dua marhalah itu ukuran minimal 80 km. Kalau dari sekedar komplek limun ke Blok M belum wajib. Beberapa jauhnya bu Jadi jangan dalih karena Nah itu yang pertama Yang kedua bepergiannya bukan tujuan untuk perbuatan ma apa maksiat berangkat dari dirimu nih Kalimalang kan menuju ke Surabaya tujuan pengen jenguk anak yang lagi di pesantren nah itu boleh dapat dispensasi ada punya demikian maka tetap wajib untuk kita mendirikan sholat bagaimana kondisinya macet dalam kondisi macet yang demikian lantas ya apa tadi bilang macet kita berhenti memungkinkan kah? Anjurannya misalnya masjid sekarang sudah banyak loh. Dia ya, di pinggir tol kalau kita mau berhenti, cuman kadang-kadang memang godaan setannya, gitu ya. Apalagi waktunya picik, berhenti, dapat lagi apa namanya usulan, Ustaz bajunya udah pada kotor. Tuh, ya orang sekarang banyak buat alasannya, gitu kan. Nah bagaimana? Dan nah, seandainya dibikin adanya, maka kita bukan jamak solusinya karena kondisi ber, bepergiannya baru apa jangka oh, apa tempat yang nggak begitu jauh ya gitu nah makanya dalam kondisi demikian kita sholat namanya hormat waktu begitu di kendaraan sholat hormat waktu nggak perlu wudhu nggak perlu menghadap kiblat tapi niat untuk menghormati waktu sampai di rumah udah masuk jam 8 nih ya isya berarti salat isya udah rapi kita di rumah udah jonjon udah rapi ya udah ya, mandi udah relax uh -huh. gitu kan selesai isya dulu salat selesai isya bangun lagi namanya secara fikih salat iadah sholat mengulang yang tadi maghrib di jalanan. Begitu ibu. Rokatnya kata sama tetap tiga rokat. Ya? Cuman kalau tadi karena di awal waktu udah hormat waktu, ini sholat maghrib sudah di waktu daripada maghrib. Karena kita nggak pakai adan, nggak pakai doan. Usolli fardal maghribi salah sarokaatin mustakbilah kiblati hmm. lillahi taala. Oh iya. Gimana ibu paham? Iya. Iya. <laughs> Begitu. Iya. Baik, baik. Ada yang mau nanya lagi, Bu, sebelum melanjutkan pembahasan yang nomor 4? Ada, iya. Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya. Saya Ibu Siti Husni Ahmarhumi mau tanya kepada Pak Ustaz iya. eh, kiat-kiat ya. uh, apa uh, agar supaya kita itu dapat menjalankan sholat dengan khusyuk. Ya. Barangkali itu. Itu aja ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Al-Imam Ghazali lewat kitab Yahya Ulumuddinnya Memberikan pelajaran buat kita Yang pertama kriteria khusus Hudurul Qalbi Menghadirkan hati kita Jadi itu yang namanya Lagi di mall Buang-buangin dulu tuh Abang ada punya pikiran begini bu Ada juga orang ucap Eh situ kalau hilang, sholat aja insya Allah ketemu dah gitu begitu sholat Allah berwa iya kunci di atas kulkas toh gitu nah pertama hadirkan hati kita yang kedua karena ibu tipsnya gimana Yang kedua Tafahumul makna Kamu memahami maknanya satu persatu sekarang Ustaz bisa nggak ngerti bahasa Arab sekarang buku di Gramedia banyak sekali tuh. Dalam artian kita baca bisa kita lihat terjemahannya. Gak ada istilahnya ketinggalan buat belajar. Pahami makna-maknanya. Allahu Akbar, tangan nyangkat, mulut ngucap, hati Ya Allah Gak ada yang lebih besar kecuali engkau ya Allah Inna solati mulut ngucap hati berkata Sesungguhnya solatku Wa nusuki lidah ngucap Hati berkata ibadahku Wa mahyaya mulut ngucap Hati berkata hidupku Wa mamati mulut ngucap Hati berkata Ya Allah matiku lillahi rabbil Terus sampai salam Kadang-kadang mengatakan husu Lupa udah berapa rakaat ya ya, nah itu yang kedua ibu. Jadi pahami maknanya, begitu. Mbak Ya. Iya. Baik, baik. Yang keempat Ustaz langsung saja bu ya. ya. Karena baik, kelompok yang nomor empat tadi disebutkan kalau kata Kanjeng Nabi yang keempat adalah rojulun abikun, rojulun abikun mamlukun abikun. Jadi seseorang yang lari. Kalau di zaman Nabi zaman budak ini apa? Mamlukun abikun, budak yang lari dari tuannya. Kalau sekarang udah bukan zaman perbudakan, Islam datang untuk menghapus perbudakan. Dalam arti gimana? Kalau kerja lari dari tugas datang cuma absen makan saban bulan gaji buta jadi loh nih nomor empat nih misalnya memanipulasi waktu. Iya, <laughs> iya, yeah. Iya. Juga sama teman kru TV One gitu. Abang udah tahu pasti nanti dapat gaji udah pasti. Udah absen aja, nitip tuh. Udah yang penting kerjanya nggak mau, tapi giliran gaji yang istilahnya ada sebutan makan gaji buta jadi itu, itu nomor empat. Nomor lima, Nabi ingatkan kepada kita, syaribul khamri mudminun. Orang yang tetap kontinu meminum yang mabok-mabokan. Itu nomor lima. Ya Allah, lan yakbalallahu ta'ala. Allah nggak akan menerima daripada sholat mereka. Lima baca aja gimana? Baru lima ya? ya. Baru lima. Tadi di awal Al-Fatihah. Betul. uh, eh, jakat. Betul seorang uh, imam, imam yang, yang makmumnya pada sebel ya. nggak resep. Nah, ah. yang keempat tadi. Uh, kemudian seseorang yang lari dari tugasnya. Betul. yang kelima uh, adalah tadi peminum khamar. Peminum khamar. Ah. Meskipun misalnya ustadz maaf yang minum khamar ini misalnya dia tobat tetap tuh sholatnya nggak diterima. Nah makanya ada kata-kata penekanan dalam hadis Nabi mudminun. Mudminun maknanya adalah continue jadi masih tetap nggak belum bisa menghilangkan kebiasaan. Ya Allah. Gitu. Iya, baik misalnya kita akan lanjutkan ya. Baik. Lima uh, berikutnya dari Ibu juga pasti ada yang mau bertanya ya dari yang lima tadi mungkin ada yang belum jelas. Tetap bersama kami pemirsa di Titian kalbuk. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Insya Allah. Insya Allah. kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Titian Kolbu Dan kita masih membahas mengenai bab sholat ya Dan Alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu ya Bu ya Semoga yang lima tadi itu kita tidak termasuk ke dalamnya ya Bu ya Sepuluh kelompok orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min dalik jangan sampai. Lanjutkan Ustaz yang lima berikutnya. Yang keenam, baginda Rasulullah s.a.w. menyebutkan wa meroatun seorang istri Ya mohon maaf ya bu, berarti istri berarti perempuan ya bu. Iya, gitu hanya. Nah, wamroatun seorang istri batat yang ia enggan memenuhi panggilan suami. Wazauzuha serta akan tetapi suaminya sehitun alaiha murka sebel sama dirinya. Tuh, nih, yang nomor enam jadi seorang istri yang ogah memenuhi panggilan suami. Begitu suami manggil, padahal kita nggak tahu manggilnya ngambil apa itu. Kenapa ibu ketawa? Ceritanya malam Jumat baca Quran rajin banget ibu. Begitu baru satu ayat, Yasin. Suami memang dari hari Kamisnya pagi libur. Manggil pakai bahasa kode suami. Gimana manggilnya? Eh, -huh, eh, uh eh, -huh. Eh misalkan, Nah, hadirat rahimakunallah, ini mungkin suami istri ya bukannya di panggilan suami, mungkin kan profesor kumpulan, melipat mukena lama, nggak sabaran, manggil lagi. Eh, eh, eh. Kudunya ibu jawab dulu pakai bahasa kode seorang istri. Gimana jawabnya? Saat jawab, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Hadirat rahimakunallah. <laughs> Maaf ya, ini intermisu ya namanya. ilmu juga loh Ustaz ya. <laughs> ya iya. Iya itu yang keenam. Yang ketujuh masih ber apa bicara perempuan Nabi menyebutkan wa seorang perempuan tuseli yang ia mendirikan sholat di gairi himarit sementara auratnya ngablak kemana mana sholat di kala sholat istilahnya kena bawahnya itu apa bisa, namanya? Bisa mukena bagian bawah. Mukena bagian bawah. Bisa bagian itu atas begitu lagi yang namanya bagian atas kadang-kadang ya, ya, kebangetan ya. rapi akhirnya sampai mana ke atas rambut kemana-mana pada permisi nggak ketahuan tuh. Iya. Iya, jadi memang kayak mukena. Baik orang laki juga sama. Sebenarnya pakai peci nggak wajib. Cuman karena buat mereka yang rambutnya gondrong, ketika sujud itu jangan sampai beberapa helai menghalangi tempat sujud. Nah makanya untuk menghindarkan rambut tidak menghalangi tempat sujud, pakai peci. Nah buat perempuan sama pakai mukena Dalam artian bagaimana? Kebangatan rapat akhirnya alis mata ketutup, jangan Kebangatan <laughs> nyablak, akhirnya rambut pada keluar Tadi yang disebut lagi kita bahas Ya panjang atau bagian bawah akhirnya pakai eh, yang namanya mukena karena mungkin mukenanya punya anaknya natu udah tuh begitu sujud telapakan kaki kemana-mana sama yang nomor tujuh. Ada juga yang beranggapan gini Ustaz, eh, kalau sholat itu maaf nggak pakai baju udah langsung pakai mukena. Eh, eh. itu kan pas Allah Akbar tuh kemana-mana <laughs> jadi aurat. No, Sebaiknya rapi pakai baju dulu. Ya? Iya. <laughs> Iya betul ya. ya Bu ya. Jadi yang jadi batal yang kemana-mananya itu. iya, <laughs> iya baik baik ya. ya ada yang mau nanya lagi Ustaz baik, kita iya. lanjutkan dilanjutkan ya. Silakan Ibu ada yang mau nanya lagi? Silakan. Ya, silakan. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Uh, nama saya uh, Hani Sutio Hadi. Uh, mau menanyakan ini Pak Ustadz uh, mengenai sholat tasbih. Uh, apakah uh, sholat tasbih bisa dilakukan uh, bersamaan dengan sholat witir? Uh, menurut apa dengar-dengar dengar-dengar saya uh, ada yang bilang katanya tidak boleh. Jadi eh, saya mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Terima ya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ya. Langsung saya jawab. Cuman tolong Ibu dulu tadi ada saya kita punya objek ada 10, 7 yang jangan lupa tuh. Ya saya selalu maksudnya bukan cerewet ini. Takutnya nyari jarum kampak dibuang gitu kan. Karena Ibu nanya tasbih saya jawab. Nah, bagaimana dengan witir? Yang namanya tasbih dikerjakan malam silahkan, dikerjakan siang aci asal tahu caranya dikerjakan malam jadikan empat rokat dua kali salam ketika dikerjakan contoh ibu sempatnya bakda duha daripada mohon maaf ngobrol yang gak keruanan atau jadi bigos yang gosip ah waktu masih luar sementara nggak apa-apain ambil lagi wudhu kalau batal atau dalam kondisi masih berwudhu masih dalam kondisi mau kena sholat sunat tasbih empat rokat sekaligus di siang hari tanpa rokat tahiyat yang kedua langsung jadi semua link cengkatnya empat rokat baik dikerjakan malam dua kali salam siang empat rokat satu kali salam jumlah tasbihnya nggak boleh kurang 300 kali Bagaimana Ustaz dengan witir? Kalau witir mah ibaratnya itu yang namanya apa, apa rumah. Ini ibu mau pergi kemana-mana nih. Ini udah dikunci, ini udah dikunci. Itu witir laksana gemboknya. Witir tempatnya di akhir selalu tuh. Nah jadi kalau misalkan dikerjakan malam Ibu biasanya takut malam nanti kesiangan alias ketiduran nggak sholat witir Kita pakai apa perbuatan model kayak Abu Bakar As-Siddiq dan Usman Yang witirnya selalu sebelum tidur Silahkan begitu mendusin tengah malam Pengen sholat tahajud, tasbih Silahkan nggak apa-apa Asal jangan witir lagi Begitu Yang nggak boleh La witroni fil lail nggak ada dua witir dalam satu malam Ibu yang bertanya paham? Uh, uh, Gitu. Iya. Siapa lagi Bu yang mau nanya silakan. Iya, silakan, Mbak. Assalamualaikum. Silakan langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Nama saya Dian Aribowo, Pak ustad Hmm. Uh, yang ingin saya tanyakan, bagaimana apabila di tengah sholat itu kita lupa sudah rokaat keberapa? Itu apakah harus bagaimana Ustadz? Ya. Terima kasih. Iya. Kalau lupa, ini dua rokat keberapa? Tiga apa empat? Ambil yang terkecilnya. Cuma nanti begitu selesai, maaf jadi bangun nih. Kalau masalah praktis selalu paling gergetan nih, Bu. Ya, paham. Ya, lupa nih. Tiga apa empat, ambil yang tiga. Nanti begitu tahiyat akhir duduk tawarruk. Innaka hamidum majid. Jangan langsung salam. Ya, jangan langsung salam. Sujud sahwi. Allahu Akbar subhana man la yanamu wa la yasu. engkau ya Allah yang nggak pernah ngantuk, nggak pernah lupa kayak model kita. Jadi ya, sekali udah sah, tapi disunahkan dua kali. Duduk iftiros lagi, baca Rabbi Firli Warhamni, ambil tuntas, sujud lagi. Baca dengan bacaan yang sama, baru kembali kepada tawarruk, udah sempurna duduknya baru. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Paham ibu? apa jadi maju ke depan nih. Iya, begitu. Iya. Iya deh baik. Iya, tadi kita membahas sudah tujuh ya. Iya. Tinggal uh, sisa tiga lagi Ustaz. Silakan langsung dilanjutkan. Yang ke-8 Nabi menyebutkan, Ibu tolong ingat ya, ini 10 orang nih, 10 kelompok manusia. Pemirsa juga di rumah, eh, mudah-mudahan gak lupa. Kenapa? Supaya kita jangan termasuk pemindah 10 golongan. Yang ke-8 kata Nabi, wa a, wa apa? wal imamu jairun. Mereka yang menjadi pemimpin-pemimpin yang curang. Uh, ya. Itu hati-hati tuh. Pemimpin yang curang. Bicara pemimpin, setiap kita adalah pemimpin lingkup terbesar presiden buat lingkungan pemerintahannya RT menjadi pemimpin buat rukun tangganya seorang suami memimpin buat istri dan anak-anaknya istri pun menjadi pemimpin buat anaknya ketika suami nggak ada bersamanya pemimpin yang curang Majlis Taklim Baitul Salam dapat suntikan dana dari atas turun sekian begitu ampi bawah kayak disunat nah hati-hati ya Ya walaupun itu dapat ibu misalkan orang nggak pada tahu, tapi separuh nyolong, hati-hati. salat kita nanti imbasnya. Pemimpin yang curang. Menjadi panitia, yatim piatu, dapat suntikan dana, oh para donatur ngasih. Akhirnya panitia udah pada kekenyangan, anak yatim tetap-tetap kelaparan. Hati-hati. Tuh, pemimpin, pemimpin yang curang. Delapan, Pak. Silakan Mangga. Yang kesembilan, iya. akilur riba mereka yang rajin sholat tapi masih tetap makannya dari hasil renten. Masih dari hasil riba. Itu yang nomor kesembilan kalau misalnya kita, riba berkaitan juga dengan apa yang kita miliki, misalnya kita punya mobil, e, motor, kredit, itu sama juga, ditolak juga Ustaz. Terjadi riba kan kalau sudah terjadi unsur tiga kriteria secara patah ulama nih. Yang pertama ada ziyadah, sesuai makna riba itu sendiri, adanya tambahan. Yang kedua ada akad, alias persanjian atau ijab kobul hitam di atas putih kalau bahasa sekarangnya yang ketiga ada unsur zulma kezaliman di dalamnya kita terdesak nih lantas butuh duit minjem sama tetangga saya bisa minjemin kamu tapi jauh oh, oh, mau silahkan nanti bulan depan bunganya sekian kita karena terpaksa padahal hati kecekek tuh nah itu jeriba namanya tapi kalau nggak ada unsur yang namanya zolim silahkan buat keamanan gitu Ya. Baik, yang ke-10 terakhir Ustaz Yang ke-10 yang terakhir apa? Salatu as-salatu la tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia salat rajin tapi perbuatan maksiat jalan terus. Bahasa anak muda SDMG, salah terus maksiat jalan. Terus setelah lagi cahaya bukan ya. Jadi sholatnya nggak ada imbas untuk menghentikan perbuatan maksiat. Itu yang nomor 10. Jadi baru sekedar tukang sholat. Tapi bukan yang mendirikan sholat. 10 kelompok manusia. Udah dicatat belum Bu? sepuluh ini ya. Yo. Iya. Terutama tadi ya istri yang kalau, istri kalau dipanggil tidak nurut. <laughs> <laughs> Jadi kita mikir lagi di Buya sebagai seorang istri. Aduh. Nah, Ustaz tadi katanya ada salah satunya adalah 10 uh, eh, istri uh, yang dipanggil tidak nurut itu ya dipanggilnya uh, maksudnya tidak uh, patuhnya terhadap suami sesuai dengan perintah syariat Islam ya uh, eh, Ustaz ya. Betul. ya. Ke kecuali kalau misalnya menyuruhnya yang tidak baik kita tetap harus menolak ya Ustaz ya. ya. Makanya Ibu yang namanya songkeman sama suami yang mananya apa mengharapkan hampura jangan cuma ngandel Idul Fitri aja. Ini momen Idul Fitri ditunggu Idul Fitri. Momen pada sholat mungkin. Sebelum sholat ada yang mungkin suami ganjel hatinya sama ibu tuh. Ya, makanya begitu selesai sholat, selesai doa, cium tangan, bang. Kalau dia nyebutnya abang, a arica Sunda mah apa, papa. Kalau itu bahasa romantis, silakan maafin mama, ridoin. Supaya apa? Mungkin sebelum sholat ada hati yang suami ganjal. Mungkin padahal dia nggak salah, ibu yang nggak mau dengar kata yang namanya papa masukan dari suami, akhir minta ridoin supaya yang tadi tertangguhkan jadi keterima di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Baik, nah Ustaz tadi kita akan lanjutkan ya dengan kesimpulan Baik. di tema pagi ini yang saya rasa tema pagi ini sungguh penting ya artinya untuk kita semua. Dan kemana-mana pemirsa, Titi Angkol akan kembali dengan kesimpulan seperti apa kesimpulannya tetap bersama kami. Insya Allah. Ya Alhamdulillah pemirsa kita sudah di segmen terakhir untuk tema kita di pagi ini mengenai sholat Dan Alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu juga ya Bu ya sepuluh macam orang yang sholatnya ditolak oleh Allah dan semoga kita tidak termasuk dalam golongan-golongan tersebut ya Ustadz ya. Yeah. Nah, kalau yang udah terlanjur nih Ustadz melakukannya kan karena kita tidak tahu ya Bu ya gitu. Kalau masalah al Th tadi insya Allah kita sudah tahu zakat, kita sudah sering mengeluarkan. Tadi tuh yang poinnya adalah istri <laughs> istri karena kebetulan ibu-ibu yang ada di sini ya. Nah itu kita suka kalau dipanggil sama suami pura-pura budak. <laughs> Itu gimana kalau yang sudah telanjur melakukannya Ustaz? Sumur jam-jam sumur keramat Airnya segar dan jadi obat Kalau hidup mau selamat Ayo jangan pernah bosan untuk bertobat. Nah <laughs> ya, Jadi ya maksudnya Bukan manusia yang baik Yang gak pernah punya salah gitu. Tapi yang baik itu yang mereka sadar dengan kesalahannya Lantas memperbaikinya Tujuan kita ngaji dari gak tahu jadi tahu gitu kan dari belum tahu jadi tahu dan sekarang sudah tahu kita punya konsekuensi harus mengamalkannya nah yang sudah-sudah Allah lewat bahasa Al-Qur'annya banyak ayat-ayat menyebutkan contoh yang banyak dipakailah ya surat eh, apa namanya At-Tahrim ayat 8 ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha jadi selama itu yang sudah lalu kita sadar lantas memperbaiki pasti. Bahkan Nabi menegaskan lagi lewat bahasanya oleh sabdanya itu taubat seorang hamba pasti diijabah dalam kondisi sampai kapan? Sebelum malam yugorhir, sebelum nafasnya sudah dikerongkongan. kerongkongan. Kalau masih seger, buger, lot jenawi begini, ya Allah, kita bertobat pada Allah dengan cara jalan Allah nyamperin kita lari. Kita lari, Allah sudah berada bersama kita. Tuh, jadi yang lalu sudah dia berlalu, pulang dari pengajian, ikuti titian kolbu di sini, langsung damperin papahnya. Uh, <laughs> ya, papa apa? Ayam sorry ya gitu iya <laughs> jadi gitu jadi ya betul-betul cuman ingat maaf cuman sama sekretar apa hanya pembasah lidah karena memang kebiasaan orang Indonesia selalu begitu tuh jadi kompetisi dikit Pak ini cerita ya ada apel di atas kepala maju dari Amerika diambil panah begitu kena apelnya dengan begitu bangga diucapkan I Robin Hood maju lagi yang kedua kena lagi dengan begitu bangga I am Rainbow Orang Indonesia yang kena bukan apelnya, pala orang berdarah. Dengan begitu gampang, I am sorry. Bro. <laughs> Ya. Berarti kalau misalnya yang eh, tadi sepuluh pembahasan itu misalnya kita melakukannya bertobat ya Ustaz ya Jadi tidak akan mengulangi dan selalu berusaha untuk menuntut ilmu seperti yang kita lakukan ya di saat di sini Betul. Memperbaiki diri, ibadah kita, ahlak kita dan insya Allah apapun kalau misalnya sholat kita pastinya sudah mendirikan sholat Kita tidak akan berbuat maksiat lagi Amin iya, Ya Ustaz ya Dan pastinya sayang dengan suami <laughs> Dan yang pastinya juga kita selalu ingin beribadah sesempurna mungkin di hadapan Allah Dan tadi manusia tempat salah dan hilaf ya Ustaz ya Dan segala sesuatunya kita kembalikan lagi kepada Allah. Baik. Ustaz terima kasih banyak. Sama-sama. Waktunya, ilmunya, kesempatan. Iya. Insya Allah kita sampai rumah yang memperbaiki sholat kita ya Bu ya. Kualitas sholat kita. Dan salam juga pada ibu-ibu, pada keluarga, terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita ketemu lagi. Semoga sehat terus ya Bu ya. Dan terima kasih juga atas kebersamaan Anda pemirsa selama satu jam ini. Dan jangan lupa untuk tetap terus masihkan Fitian Kolbu setiap hari Senin sampai dengan Jumat setengah 4 pagi hanya di TV One. Sebelum berpisah, menuntut ilmu suatu kewajiban, tapi alangkah lebih baik jika kita mengamalkannya. Cici Kirani, Ustaz Taufikur Rahman, beserta kru yang hadir di sini pamit undur diri. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh.